وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah Para hadirin yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala Yang pertama kali marilah kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa syakirin yang senantiasa mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala perlu kita ingat dan senantiasa kita ingat bahwasanya kenikmatan yang kita rasakan sekecil apapun bentuknya zahirah wa batinah yang nampak maupun yang tidak nampak itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fama bikum min ni'matin Allah." Maka tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya kenikmatan. Sekecil apapun kenikmatan tersebut, Allah nyatakan itu datangnya dari Allah tabaraka wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta kepada hambanya balasan kenikmatan tersebut. Balasan-balasan kenikmatan tidak pernah. Allah hanya memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang bersyukur Allah memerintahkan kepada kita supaya menjadi orang-orang yang zakirin yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hal yang demikian sebagaimana telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah oleh kalian aku kata Allah, "Adzkurkum" niscaya aku akan mengingat kalian waskuruli wala dan bersyukurlah kalian kepadaku wala dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang kufur orang-orang yang mengingkari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan ayuhan nas kaum muslimin rahimani wa pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membaca salah satu risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan yang berjudul Aqidatut Tauhid menjelaskan tentang tauhid karena ini merupakan perkara yang terpenting di dalam Islam tauhid ini merupakan ahamu Islam sesuatu yang paling penting di dalam Islam itu adalah tauhid kenapa demikian yang pertama dijelaskan oleh para ulama kenapa tauhid merupakan sesuatu yang paling penting yang pertama adalah dikarenakan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jin dan manusia tujuannya adalah supaya mereka itu mentauhidkan Allah. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Dijelaskan oleh para ulama arti liya'budun. Apa itu arti liya'budun? Yuwahiduni. Supaya mereka mentahidkanku Inilah tujuan Allah menciptakan kita semua. Tujuan Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mentauhidkan Allah mereka memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala alasan yang kedua kenapa tauhid merupakan ahamus syai merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam Li rusula wal anbiya' dikarenakan para rasul dan para nabi kuluhum semuanya mereka yad'una ila tauhid mereka mengajak manusia kepada tauhid dan mengingatkan dari bahaya-bahaya kesyirikan sebagaimana yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-26 Allah menyatakan walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul apa tugas mereka an ya'budullah mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah wajtani tauhid dan menjauhi at peribadatan-peribadatan selain Allah ini al-anbiya war rusul para nabi dan para rasul semuanya yad'una ila tauhid barakallahu fikum kemudian yang berikutnya kenapa tauhid merupakan aham syai' sesuatu yang terpenting dikarenakan amalan yang tidak dibangun di atas tauhid amalan tersebut tertolak amalan yang tidak dibangun di atas tauhid sebanyak apapun amalan tersebut sehebat apapun amalan tersebut la yuqbal tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mardud walaupun amalan tersebut kelihatannya sangat banyak barakallahu fikum ayyul mukminin rahimani wa rahimakumullah begitu juga inilah yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tarbiyah kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, dengan tarbiyah tauhid di dalam berdakwah dari semenjak dakwahnya sampai beliau meninggal senantiasa mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sehingga kaum muslimin harus memiliki perhatian lebih terhadap urusan tauhid harus memiliki perhatian lebih semangat yang lebih keseriusan harus benar ngerti apa itu tauhid apa itu perkara-perkara yang bisa merusak tauhid ini harus diketahui oleh setiap muslim barakallahu fikum Inilah kewajiban yang diperintahkan supaya dipelajari pertama kali. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad, ayat yang ke-19. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbiki. Inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang harus kita pelajari pertama adalah tauhid. Allah memerintahkan fa'lam, pelajarilah apa yang harus dipelajari. Kata Allah, "Annahu la ilaha illallah." Pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah fastaghfir li dzanbik dan mintalah ampun atas dosa-dosamu. Barakallahu fikum. Ini beberapa alasan kenapa tauhid merupakan ahamus sesuatu yang terpenting di dalam Islam. Ayol mu'minun rahimani wa rahimakumullah Sehingga dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan kenapa kita harus mengilmui tentang at-tauhid, mengilmui tentang al-aqidah Islamiyah. Kata beliau dikarenakan tauhid aqidah Islamiyah itu adalah merupakan al-ilmul asasi. Ini adalah merupakan pondasi ilmu tauhid merupakan pondasi ilmu. Maka kata beliau terkhusus lagi di zaman kita sekarang ini. Zaman yang kathurat fihi al-munharifah. Zaman yang di dalamnya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Wal ilhad. Dan seterusnya berbagai macam al bidah perkara-perkara bid'ah al mukhalafah lil hud lil hadyi Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara bid'ah yang menyelisih petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ini zamannya kita ini maka di sini kita harus benar-benar memiliki perhatian kepada urusan at-tauhid barakallahu fikum Kemudian beliau menyebutkan pembahasan yang pertama kata beliau al-faslul awwalu pembahasan yang pertama fi bayani akidati wa bayani ahamiyatiha bi'atibariha asasan yakumu alaihi bina'uddin pembahasan yang pertama barakallahu fikum pembahasan tentang penjelasan akidah juga penjelasan tentang pentingnya akidah yaitu tauhid yang mana tauhid akidah sahihah merupakan suatu pondasi yang akan dibangun di atasnya agama ibadah-ibadah yang lainnya inilah tauhid jadi tauhid di dalam Islam diibaratkan adalah merupakan asas pokoknya yang akan dibangun di atasnya yaqumu alaihi binauddin yang akan dibangun di atasnya bangunan-bangunan agama. Maka dibutuhkan kekokohan. Barakallahu fikum. Adapun yang dimaksud al-aqidah yang dimaksud al-aqidah yaitu ma yadinu bihil insan apa-apa yang manusia beragama dengannya ya. apa-apa yang manusia beragama dengannya sehingga kata beliau wal aqidatu amalun qalbiyun dan yang namanya akidah ini adalah merupakan amalan hati. Wahia imanul qalbi bi syai'i wa tasdiqihi bihi. Yaitu keimanan hati terhadap sesuatu dan membenarkan sesuatu tersebut. Ini yang namanya akidah merupakan amalan hati dan keimanan kepada sesuatu serta membenarkannya. Inilah yang disebut akidah. Sekarang apa pengertian akidah secara syariat? Sekarang Syekh menyebutkan wal aqidatu syar'an adapun pengertian akidah secara syariat adapun pengertian akidah secara syariat Kata beliau pengertian akidah secara syariat wahiyah. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Adapun pengertian akidah secara syariat, secara syar'i yaitu beriman kepada Allah beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, beriman kepada kitab-kitabnya Allah, beriman kepada rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhir serta beriman kepada hari akhir. Wal imanu bil qadari khairihi wa syarih dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang jelek. Inilah yang disebut pengertian akidah secara syar'i. Inilah yang disebut pengertian akidah secara syar'i atau yang sering disebut arkanul iman. Rukun-rukun iman. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah setelah menjelaskan pengertian akidah beliau menjelaskan wasyari'atu tangqasimu ila qismaini dan syariat ini terbagi menjadi dua macam i'tiqadiyat wa amaliyat syariat Islam ini terbagi menjadi dua yang pertama adalah perkara i'tiqadiyat. Keyakinan-keyakinan dan yang kedua adalah amaliyat, perbuatan-perbuatan. Ini agama. Sehingga dua-duanya harus ada. Ada pun yang pertama al-i'tiqadiyat, keyakinan-keyakinan ialah la tata'allaqu bi amal ada pun yang terma, ada pun yang dimaksud i'tiqadiyat yaitu yang tidak terkait dengan kaifiah amalan, yang tidak terkait dengan bentuk amalan. Contohnya kata beliau mislu i'tiqadi rububiyatillahi wa wujubi ibadatihi. Contohnya seperti keyakinan rububiyah Allah keyakinan tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah ini contoh amalan-amalan i'tiqadiyat Adapun amalan al-amaliyat Adapun amalan amaliyat ya yaitu ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal yang kaitannya dengan bentuk amalan mislu salati wa zakati wa saumi seperti salat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini disebut barakallahu fikum al-amaliyah. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan tentang pentingnya akidah sahihah ini, akidah yang benar ini. Tauhid yang benar ini. Kata beliau fal aqidatus sahihatu. Akidah yang benar hiya al asasu. Itu adalah merupakan pondasi. Alati yakumu di alaihi din yang akan tegak di atasnya agama Islam ini. Jadi akidah sahihah itu merupakan pondasi yang akan tegak di atasnya agama ini watasihu mahul amal a'mal dan akan sah bersama akidah tersebut amalan-amalan tadi artinya apa tatkala seorang dia beramal dia tidak memiliki akidah yang benar akidah yang sahih akidah yang lurus maka amalannya mardud amalannya tertolak ya. sehingga orang-orang yang mereka menyekutukan Allah mereka orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah amalan-amalan mereka akan terhapus tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun dan seandainya mereka berbuat syirik menyekutukan Allah maka sungguh akan terhapus dari mereka apa yang telah mereka amalkan apa yang telah mereka kerjakan artinya amalan-amalan kebaikan tersebut terhapus sehingga amalan-amalan ibadah-ibadah akan diterima oleh Allah sekali lagi tatkala dia memiliki akidah yang sahihah akidah yang lurus sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 Disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 Allah menyatakan menjelaskan tentang pentingnya tauhid. Allah menyebutkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan di sini. Maka barang siapa yang dia berharap liqa'a rabbih dia berharap ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dia kerjakan? Falyamal amalan salihah. Hendaklah dia melakukan amalan-amalan salihah dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini yang harus dia kerjakan bagi orang yang dia ingin berjumpa dengan Allah. Dia harus menjadi ahlu tauhid. Dia harus menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan peribadatan hanya untuk Allah. Karena Allah menyatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadah maka barang siapa yang dia ingin berjumpa dengan Robnya maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan salihah dan tidak menyekutukan di dalam beribadah dengan sesuatu apapun inilah pentingnya tauhid ternyata amalan tidak akan diterima kecuali harus dibarengi dengan at-tauhid Dalil berikutnya Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ila ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin dan sungguh kata Allah telah aku wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau lain asyrakta maka apabila engkau berbuat syirik engkau menyekutukan Allah la batana amaluk sungguh-sungguh akan terhapus seluruh amalan-amalanmu takunanna minal khasirin dan setelah itu sungguh kamu akan menjadi orang-orang yang merugi sungguh kalian akan menjadi orang-orang yang khasirin orang-orang yang merugi siapa ini orang-orang yang tidak berjalan di atas tauhid yang lurus barakallahu fikum Maka juga dijelaskan di dalam ayat yang lainnya di dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua dan yang ketiga, Allah menyatakan fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, ikhlaskanlah agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sama perintah untuk mentauhidkan Allah. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan terkait dengan ayat tadi. Fadallat hadhil ayatul karimah maka ayat-ayat yang mulia ini menunjukkan wa majaa bi ma'naha dan ayat-ayat yang semisalnya dan itu sangat banyak ala anal a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan minasirki perhatikan di sini ayat-ayat di atas tadi dalam surat al-kahfi 110 az-zumar 65 Az-Zumar ayat yang kedua sampai yang ketiga. Apa faedahnya kata Syekh? Ayat-ayat di atas tadi menunjukkan annal a'mala, sesungguhnya yang namanya amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah la tukbalu tidak akan diterima oleh Allah kecuali idza kanat khalisatan minasyirki apabila amalan-amalan tersebut bersih dari kesyirikan. Jadi ayat-ayat di atas tadi menunjukkan bahwasanya yang namanya amalan-amalan ibadah-ibadah apapun bentuknya tidak diterima oleh Allah kecuali apabila amalan tersebut bersih dari syirik illa kanat khalisatan minasyirki kecuali apabila amalan tersebut bersih dari kesirikan ini kunci yang harus kita perhatikan ternyata suatu amalan tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia harus bersih dari kesirikan syirik apa di sini syirik akbar masuk pula syirik ashar, Sehingga di sini pentingnya kita senantiasa memeriksa, mengoreksi hati-hati kita di dalam menjalankan agama, di dalam beribadah. Jangan sampai suatu amalan dicampuri dengan syirik, mardut, tertolak, tidak diterima oleh Allah. Musibah rasa capek, rasa letih yang dia keluarkan atau yang dia rasakan ternyata barakallahu fikum tidak bernilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka harus amalan-amalan itu dibersihkan dari amalan-amalan syirkiat baik syirik besar maupun syirik kecil. Kata beliau wa min thamma karena ihtimam Rasul sallallahu alaihi wasallam bi islahil aqidati awalan perhatikan oleh sebab itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtimam perhatiannya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam perhatiannya ya. di dalam berdakwah adalah islahul aqidah memperbaiki akidah. Ini yang pertama. Inilah dakwah yang dibangun oleh para nabi dan para rasul. Pertama kali adalah islahul akidah. Memperbaiki akidah umat. Mengajak umat untuk mentahidkan Allah. Iya. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasul fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdahu maka yang pertama yang didakwahkan kepada manusia mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata wa tarku ibadati ma siwahu dan meninggalkan ibadah-ibadah dari selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala inilah dakwah yang dilakukan oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam yang pertama kali dilakukan ternyata apa? Islahul akidah wa islahut tauhid. Memperbaiki akidah, memperbaiki at-tauhid. mengajak manusia yada'u aqwamahum mengajak kaumnya ya untuk beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. karena tadi kuncinya ya, sudah disebutkan oleh Syekh bahwasanya amalan besar apapun latu kebalu tidak akan diterima kecuali apabila bersih dari kesyirikan. Syirik Asgar maupun syirik akbar Allah menyatakan di dalam ayatnya walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulah an i'budullaha wajtanibut tahut Iya inilah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam Allah nyatakan dan sungguh telah kami utus pada setiap rasul, pada setiap umat rasul. Apa tugas rasul tersebut? Ani'budullah, mengajak manusia beribadah kepada Allah, Wajtani dan menjauhi at Ya. Yaitu mereka orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, kepada kuburan, kepada jin dan seterusnya ini pada hakikatnya beribadah kepada at tahud Kemudian yang berikutnya kata Syekh wa kullu rasulin dan setua setiap rasul masing-masing rasul yad'u atau yaqulu awala ma yukhatibu qaumahu maka para rasul semuanya pertama kali dakwahnya mengajak bicara kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah saja Allah nyatakan u'budullaha malakum min ilahin ghairuh. Sembahlah oleh kalian Allah. malakum min ilahin ghairuh. Maka tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Ini yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalam ini disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Barakallahu fikum. Qala Nuhun wa Hudun wa Salihun wa Shu'aibun wa sairul anbiya'i qaumihim. Yang demikian ini diucapkan oleh nabi-nabi yang lainnya. Oleh Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib dan seluruh para nabi semuanya menyeru mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Syekh, "Wa qad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma kata ba'da bi'sati salasata asyara aman an nasa ila tauhid." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditinggal di Mekah atau sungguh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagian di Makkah tinggal di Mekah Ba'da bi'sati setelah diangkat menjadi Rasul tinggal di Makkah salah sata asyara aman 13 tahun waktu yang cukup panjang apa yang dilakukan oleh Nabi kita selama 13 tahun yada'un nasa ila tauhid mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah wa islahil akidah dan memperbaiki akidah ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa mereka seperti itu dakwahnya terkhusus Nabi kita tinggal di Mekah 13 tahun setelah diangkat menjadi Rasul yad'u ila tauhid mengajak manusia kepada tauhid wa islahil akidah mengajak manusia untuk memperbaiki akidah jawabannya kenapa mereka seperti itu Li annaha al asasu alati yakumu alaihi binauddin karena tauhid merupakan pondasi yang akan dibangun di atasnya agama ini barakallahu fikum ini yang seharusnya dilakukan oleh kita semua di dalam berdakwah mengajak manusia kepada al-haq kepada kebenaran yang pertama kali adalah mengajak manusia kepada at-tauhid memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ini beberapa dalil yang menunjukkan tentang pentingnya tauhid. Dan ini merupakan agama para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Selesai dari fasal yang pertama. Al-Fathul Thani, setelah kita dikenalkan tentang apa itu akidah dan pentingnya akidah di dalam Islam ini. al faslu Thani, fasal yang kedua. Fi bayani masadiril akidati. Wa manhajis salafi penjelasan tentang masadir akidah tentang dasar-dasar akidah dan pinjakan manhaj salaf apa dasar-dasar akidah diambil dari mana akidah tersebut dan mana kamin hajus salaf jalannya salaf untuk mempelajari akidah yang sahihah tersebut ini pembahasan yang akan kita bahas. Maka Syekh Saleh Fauzan akan menjelaskan Al-aqidatu tauqifiyatun. Urusan masalah akidah ini adalah perkara yang tauqifiyah. Perkara yang baku yang tidak bisa diotak-atik dengan akal manusia. Inilah akidah. Inilah syariat secara umum. Wala tasbutu illa bidalilin minasyari. Janganlah engkau menetapkan akidah itu kecuali dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi menetapkan syariat para kalafikum mengikuti dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya wala musrahun fiha lira'yi wal ijtihad dan tidak ada kesempatan tidak boleh di dalam menetapkan akidah mengikuti ra'yu pikiran pandangan manusia dan juga apa ijtihad tidak menetapkan urusan akidah harus dengan dalil dari Alkitab wa Sunnah maka beliau akan menjelaskan kenapa yang menjadi master pokoknya adalah Alkitab as Sunnah beliau menjelaskan fa inna wa min thama fa inna masadiraha maksuratun ala majaa fil kitab wa sunnah kalau kita sudah mengetahui bahwasanya pinjakan akidah yang sahih itu adalah Al-Quran dan Sunnah, maka dari sini sesungguhnya masadir pinjakan urusan akidah adalah diambil dari Alkitab wa sunnah. Kenapa demikian? Harus diambil dari Alkitab wa sunnah. Li'anahu la ahada a'lamu billah karena di sana tidak ada seorang pun yang lebih tahu dari Allah atau yang mengetahui tentang Allah tidak ada kecuali dengan mengikuti dalil dari Alkitab was sunnah Kemudian kata Syekh, "Famadalla alaihil kitab was sunnah." Maka apa saja yang ditunjukkan di dalam Alkitab was sunnah fi haqqillahi ta'ala terkait dengan hak Allah, amanu bihi wa taqaduhu wa amilu bihi, maka imanilah apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran yakinilah wa malam yadul alaihi kitabullahi la sunatu rasulihi nafahu anillahi ta'ala wa rafaduh perhatikan di sini tadi disebutkan kalau akidah tersebut datangnya dari Al-Quran dan Sunnah maka apa? beriman ikuti, yakini sekarang kalau ada orang bercerita tentang akidah tapi malam yadul alaihil kitabullahi wala sunnatu rasulih. Iya. Dia ada orang berbicara tentang akidah barakallahu fikum tapi dia tidak menjadikan alkitab was sebagai sandarannya. Justru yang dijadikan sandarannya itu apa? Ra'yun, akal. Ya dipikir-pikir pakai akal. Dia tidak mau mengikuti Alkitab, tidak mau juga mengikuti As-Sunnah. Bahkan dia menafikan beberapa nama-nama Allah. Maka kalau keadaannya seperti ini, tinggalkan. Jangan diikuti orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini sangat berbahaya yang dia telah menjadikan masadir rujukan pinjakan akidah itu dari ra'yu manusia. Ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjamin menjamin siapa orang yang benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah Allah Subhanahu wa taala taqaffala liman tamassaka bi kitabihi wa sunnati rasulih bi ijma'il kalimah Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada orang-orang yang mau berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dalam seluruh urusan terkhusus dalam masalah akidah ya. terkhusus dalam urusan akidah maka barang siapa yang dia mau berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya maka barakallahu fikum Allah akan menjamin mereka yang pertama bijtima'il kalimah akan terwujudnya persatuan ini yang pertama jadi orang kalau dia benar-benar mengikuti bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab As-Sunnah, ini akan terwujud ijtima'ul kalimah. Bersatunya kalimat. Ya. Akan bersatu juga di dalam menikapi kesalahan. Ini tatkala dia mau kembali kepada Alkitab was Sunnah. Oleh karena itu Allah mendorong kepada kita di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103. Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua bihablillah dengan tali Allah wa la tafarraqu. Janganlah kalian berselisih. Ini perintah. Dan tentunya tak kalah seorang dia mau mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah inilah yang disebut dengan tali Allah akan terwujud ijtima'ul kalimah persatuan kalimat Barakallahu fikum yang kedua Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang dia berpegang teguh dengan Alkitab as-sunnah as-sawabu fil mu'taqidi wal manhaj. Ini jaminan yang kedua. Jaminan yang pertama, orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah akan terwujud persatuan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kedua, orang yang benar-benar berpegang teguh dengan al Alkitab dan Sunnah ya, akan menjadi benar keyakinannya dan manhajnya akidahnya menjadi benar, manhajnya menjadi benar. Ini bagi orang yang dia Benar-benar berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Toha ayat yang ketiga 23. Allah menyatakan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa Maka barang siapa yang dia mengikuti petunjukku Perhatikan. Barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, yaitu petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang tersebut tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini orang yang mengikuti petunjuk Rasul. Dia tidak akan sesat fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ini orang yang mengikuti petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat jaminan tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Syekh walidzalik summu bil firqati najiyah. Oleh karena itu dinamai orang-orang yang mengikuti petunjuk Rasul dengan kelompok yang selamat. Ya. Orang yang mengikuti petunjuk Rasul disebut dengan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Kenapa demikian? Li'ana nabiyya syahidalahum binajati hina akhbara bih biftiraqil ummati ila 73 firqatan quluha finnari nari ila wahidah wala masu'ila an hadhil wahida qala hiya man kana ala misli ma ana alaihi yauma wa ashabi perhatikan di sini perhatikan di sini barakallahu fikum kenapa orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka disebut dengan al firqatun najiyah dengan kelompok yang selamat jawabannya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan keselamatan buat mereka yang mau apa mengikuti bimbingan Al-Qur'an dan As-Sunnah hina akhbara biftirakil ummah tatkala dikhabarkan akan munculnya perpecahan umat ila 73 firqatan menjadi 73 kelompok ya. akan muncul atau akan terjadi perpecahan di umat ini menjadi 73 kelompok kulluha finnari illa wahidah semuanya kata Nabi berada di dalam neraka kecuali satu iya maka Nabi tatkala ditanya man hadhil wahidah siapakah satu ini yang selamat ya Rasulullah ditanya siapa satu ini yang selamat ya Rasulullah hiya makana ala misli ma ana alaihi liyama wa ashabi kata Nabi yang selamat adalah dia yang senantiasa mengikuti jalanku dan para sahabatku hiya makana ala misli ma ana alaihi itu mereka yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam inilah yang selamat dari perpecahan Barakallahu fikum. Inilah masdar dasar pinjakan akidah seorang. Sekali lagi diambil dari Alkitab dan diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada barakallahu fikum kesempatan bagi ra'yu bagi akal untuk berbicara masalah ini dijadikan sandaran. Sandarannya kembali kepada Alkitab was sunnah. Iya. Sekarang kita masuk pasal yang ketiga. Setelah beliau menjelaskan apa sih sandaran kita di dalam berakidah, di dalam bermanhaj. Sekarang al-faslu thalith, pembahasan yang ketiga fi bayanil inhiraf an aqidati anil akidati wasubuli tawqihi minhu pembahasan yang ketiga tentang penjelasan al-inhiraf anil akidah penyimpangan dari akidah apa sih yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus ini pembahasan kita wasubulu tauqihi minhu dan jalan-jalan yang bisa menyelamatkan seorang dari penyimpangan tersebut. Ini pembahasan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Terkait nang inhiraf penyimpangan yang terjadi pada akidah dan bagaimana jalan menyelamatkan dari penyimpangan tersebut sehingga akidah tidak rusak. Maka kata beliau rahimahullah Al-inhirafu anil aqidati sahihah lahu asbabun tajibu ma'rifatuha min ahamiha. Perhatikan di sini. Yang namanya menyimpang dari akidah yang lurus itu memiliki sebab-sebab yang harus diketahui Ya. Jadi seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus, tadinya baik di atas sunnah, di atas tauhid, kok tiba-tiba dia menyimpang? Itu ada sebabnya. Lahu asbab. Tajibu ma'rifatuhah. maka wajib kamu mengetahuinya. Ya. Harus ngerti apa sih sebabnya dia bisa menyimpang, menjadi sesat dan menyesatkan. Min ahamiyah perkara yang terpenting yang menyebabkan seorang itu munharif anil akidati sahihah menyimpang dari akidah yang lurus sebab yang pertama adalah al jahlu bil akidati sahihah sebab yang pertama seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah al jahlu Orang tersebut bodoh. Tidak ngerti tentang akidah yang lurus. Akidah yang benar. Ini yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari Siratul mustaqim atau dari jalan yang lurus. Dari akidah yang benar. Sebabnya apa barakallahu fikum? Sebabnya adalah al-jahlu, kebodohan. Sehingga kebodohan adalah merupakan musibah. Sampai Syekh Saleh Fauzan menyebutkan zuhudul ulama min hadhil ummah min alamatis sa'ah. Zuhudnya ula, zuhudnya manusia. Ya. Zuhudnya manusia terhadap ulama Ya, zuhudun nas anil ulama, zuhudnya manusia terhadap ulama, tidak butuh kepada ulama. Ini adalah merupakan apa? Alamatus sa'ah. Ini tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda kejelekan. Ya. Maka al-jahlu sekali lagi merupakan musibah azimah. Dan di akhir zaman Nabi menyebutkan akan semakin tersebar kebodohan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Inna allaha la yaqbidhu ilma intiza'an an ibadihi. Walakin yaqbidhu ilma biqabdil ulama. Hatta idha lam yabqa alima itakhadha nasuru'usan juhala. Wasu'ilu wa aftau ghairi ilmin. Iya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba. Akan tetapi Allah mencabut ilmu biqabdil ulama dengan cara dimatikannya para ulama. Ini cara Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu. Sampai Nabi menceritakan hatta idza lam yabqa alima sehingga tatkala tidak tersisa lagi orang-orang yang berilmu, apa yang terjadi? Manusia menjadikan orang-orang bodoh diangkat, dianggap jadi ulama. Padahal orang jahil, nggak ngerti apa-apa diangkat kedudukannya seakan-akan ulama apa akibatnya wasu ilu orang yang bodoh ini ditanya wa aftau bi ilmin akhirnya pun mereka berfatwa tanpa dasar ilmu barakallahu fikum inilah sebab yang pertama seorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah adalah al jahlu bi ahkami din dia bodoh terhadap akidah yang benar. Bodoh terhadap hukum-hukum agama. Apa yang menyebabkan dia jahil? Kau dia bisa jahil tentang akidah? Kata Syekh, bisababil i'radi an ta'alumiha wa ta'limiha. Bisa jadi sebabnya barakallahu fikum bisa jadi sebabnya adalah karena i'rad. Dia berpaling. Anta alumiha. Tidak mau mempelajarinya. Ini sebab yang pertama. Yang menyebabkan seorang itu jahil. Seorang itu bodoh apa? Dia tidak mau mempelajarinya. Sudah tahu kalau dirinya jahil. Kalau dirinya bodoh. Tapi dia tidak mau mempelajari. Nah ini yang menyebabkan dia semakin bodoh. Wa ta'limiha atau sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu bodoh adalah orang yang tahu tidak mau mengajarkannya. Dia tahu ini akidah yang sahihah tapi dia tidak mau mengajarkan kepada manusia. Kemudian sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang itu jahil terhadap urusan agama yaitu qillatul ihtimam wal inayati biha kurangnya perhatian terhadap urusan akidah ini juga yang menyebabkan seorang itu jahil qillatul ihtimam tidak perhatian sehingga tatkala dakwah membahas tauhid membahas akidah ya merasa risih. Kok oh, ini yang dibahas? Inilah yang menimbulkan perpecahan ini itu berbagai macam komentar dikeluarkan. Perhatikan di sini. Kilatul ihtimam, kurangnya perhatian, ini merupakan sebab seorang itu menjadi jahil. Apa akibatnya tatkala seorang itu jahil? Kata Syekh Hatayan Sya'a jailun la ya'rifu tilkal akidah sehingga terjadilah yang sya'a hidup generasi ini tidak ngerti lagi akidah yang benar tadi ini sudah musibah besar tatkala generasi tidak ngerti lagi akidah yang sahihah tidak faham lagi akidah yang benar ini merupakan musibah ya ini merupakan kemunduran wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha dia juga sudah tidak ngerti apa yang menyelisih akidah yang benar apa yang bertentangan dengan akidah yang benar nggak ngerti lagi ini kalau generasi muncul seperti ini musibah yang sangat besar tidak ngerti akidah yang benar juga tidak ngerti lagi barakallahu fikum apa yang menyelisih akidah yang benar. Sehingga apa akibatnya? Tatkala generasi tidak mengerti akidah yang benar dan juga tidak mengetahui apa sih ya, kebalikan dari akidah yang benar, akibatnya kata Syekh wa ya'taqidu al haqqa batilan maka orang tersebut akan meyakini kebenaran dianggap sebuah kebatilan ini akibatnya. Keadaannya terbalik. Al-haq dikatakan batil, sunnah dikatakan bid'ah, syirik dikatakan tauhid. Dibalik semua keadaannya. Ya. Perbuatan syirik menyekutukan Allah dikatakan oh ini bukan perbuatan syirik, ini bentuk cinta kepada Rasul ya. mereka orang-orang yang berdoa kepada Rasul yang menjadikan Rasul perantara di dalam beribadah. Ya. Mereka tidak mau dikatakan syirik. Oh ini bukan perbuatan syirik. Tapi justru ini merupakan bentuk kecintaan kepada Rasul. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. tadi ya, Bagaimana akibatnya tatkala generasi itu jahil terhadap akidah yang sahihah? Dia meyakini yang hak dengan kebatilan wal batil haqqo. Batil itu dianggap kebenaran. Kalau keadaannya sudah seperti ini, terbalik seperti ini, ini sudah merupakan musibah yang sangat besar. Sampai Umar bin Khattab menyebutkan, Kama qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyebutkan innama yunqadhu ural Islam urwatan urwata idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya Islam itu akan lepas sedikit demi sedikit. Islam itu kata Umar bin Khattab akan hilang, akan lepas sedikit demi sedikit. Kapan ini? Islam akan lepas, akan hilang sedikit demi sedikit. Apabila seorang dia hidup fil Islam, hidup ngaku Islam, akan tetapi dia tidak mengetahui ya la ya'riful jahiliyah tidak mengetahui kejelekan-kejelekan jahiliyah ini bahaya orang yang tidak ngerti syirik bahaya dia bisa terbawa ke dalam perbuatan syirik orang yang tidak ngerti bid'ah bahaya ya. oleh karena itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ibni Sulaiman Ibni Ali At-Tamimi rahimahullah beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Masail Jahiliyah kitab yang berjudul Masail Jahiliyah di situ dijelaskan prinsip-prinsip jahiliyah loh kenapa kita mempelajari prinsip-prinsip jahiliyah tujuannya supaya kita tidak terjatuh kepada prinsipnya mereka ya jadi tidak cukup seorang hanya tahu tauhid tapi dia tidak mau membahas syirik. Tidak cukup seorang hanya mengetahui sunnah tapi dia tidak mau membahas bid'ah. Sehingga kita belajar sunnah juga mengkaji apa itu bid'ah. Tujuannya apa? Supaya kita selamat. Tidak terjatuh ke dalam kebatilan tersebut. Inilah ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya Islam akan lepas sedikit demi sedikit tatkala umat Islam dia hidup tidak ngerti lagi prinsip-prinsip jahiliyah. Tidak ngerti syirik, tidak ngerti fanatik, nggak paham. Lah yang penting saya Islam. Maka yang seperti ini barakallahu fikum musibah. Kemudian sebab yang kedua, ini sebab yang pertama yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus ya. itu apa al-jahlu bil akidah sahihah orang tersebut apa jahil tidak ngerti akidah yang lurus yang menyebabkan dia bodoh banyak tidak memiliki perhatian tidak lagi barakallahu fikum mau belajar ya. ini menyebabkan dia bodoh Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah sahihah adalah at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batila wa tarku ma khalafahu wa in kana haqqan Sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus kata Syekh adalah at taasub fanatik terhadap agama bapak-bapak mereka dan kakek-kakek mereka. Ini senantiasa diulang, diulang, dijelaskan kepada umat. Karena di antara at taasub fanatik ini juga di antara dinul jahiliyah, agama jahiliyah. Betapa banyak dai yang mengajak kesesatan, menanamkan sifat fanatik. Kalau bukan ini saya nggak mau. Saya hanya mengikuti pendapatnya si A, pendapatnya si B. Ditarbiah dengan fanatik, dengan ta'asub. Banyak sekarang model-model orang seperti ini. Maka di antara perkara yang akan merusak akidah yang sahih adalah taasub fanatik kepada agama bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka. Watamas bihi dia senantiasa berpegang teguh dengannya. Wa ingkana batila walaupun agama tersebut batil salah. Ya. Udah dijelaskan yang seperti ini salah pak. Yang seperti ini tidak benar. Wah tapi kan ini kata Pak Kiai saya seperti ini. Kata mbah saya, inilah yang namanya taasub fanatik. Ya. Wa tarku ma khalafahu wa in kana dan dia akan meninggalkan orang-orang yang menyelisihinya walaupun orang yang menyelisih itu di atas kebenaran. Orang yang menyelisih ahli tauhid diajak kepada tauhid, diajak kepada sunnah nggak mau. Wong aku sudah mantap dengan kiai saya. Dan seterusnya alasan-alasannya. Maka hal yang demikian telah Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah 170. Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana." awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun perhatikan di sini bagaimana keadaan orang-orang yang fanatik kalau kita melihat ayat ini kita nggak heran tatkala mendapati orang fanatik kok sampai seperti ini seperti itu ya. disebutkan di dalam surat Al-Baqarah 170 wa idza qila lahum apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u ikutilah oleh kalian ma anzalallah apa yang telah Allah turunkan ikuti Al-Qur'an apa yang telah Allah turunkan apa jawabannya mereka mereka menjawab qalu bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mereka mengatakan justru kami mengikuti agama bapak-bapak kami. Justru kami mengikuti agama kakek-kakek kami. Ini alasannya. Awalau kana aba'uhum layakiluna syai'a wa layahtadun. Walaupun ternyata bapak-bapak mereka barakallahu fikum layakiluna syai'a, tidak ngerti apa-apa. Wa layahtadun dan juga tidak di atas petunjuk. Artinya orang yang sesat tapi tetap saja diikuti. Inilah bahayanya at-ta'assub dan ini diantara agama jahiliyah. Berarti kita harus mengetahui diantara prinsip jahiliyah adalah at-ta'assub, fanatik. Ya. Supaya kita selamat. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Ini yang kedua di antara perkara yang akan merusak akidah yang sahihah ya. yang kedua adalah at-ta'assub lima alaihi al-aba wal ajdad ya.